وأشهد أن rasuluh عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan Yang berat disembah dan diibadai Kecuali Allah Azza wa Jal Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad Adalah hamba Allah Dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada beliau Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan Pada sore hari yang berbahagia ini Adalah tentang Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pertanyaan kedua yang kelak masing-masing kita akan ditanya di alam kubur. Akan ditanya man nabiyuk? Siapakah nabimu? mengenal Rasulullah SAW, mengenal Nabi Muhammad SAW, tidaklah cukup seseorang hanya mengenal nama beliau, mengenal bahwasanya beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib dan seterusnya. Dan tidak cukup seseorang hanya mengenal biografi sejarah beliau mengenal siapa bapaknya, siapa ibunya, mengenal anak-anaknya, mengenal istri-istrinya. Tidak cukup demikian. Dan yang paling penting adalah seseorang mengenal beliau sebagai seorang rasul sebagai seorang rasul di antara para rasul yang telah diutus oleh Allah Swt ke permukaan bumi. Mengenal beliau sebagai seorang Rasulullah utusan Allah Swt Dan seorang utusan atau seorang rasul maka dia diutus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa empat perkara. Seorang rasul atau seorang Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dengan membawa empat perkara dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kita dan kita laksanakan Yang pertama Seorang Rasul Diutus oleh Allah SWT Dengan membawa perintah Seorang Rasul Diutus oleh Allah SWT Untuk membawa perintah dari Allah SWT Dan perintah dari Allah SWT ini Yang dibawa oleh Rasulullah Di antaranya adalah Rasulullah Muhammad SAW Yang diutus kepada kita Maka hendaknya kita laksanakan perintah tersebut Dan perintah beliau SAW Terbagi menjadi dua Ada di antaranya perintah yang sifatnya wajib Harus kita kerjakan Apabila kita kerjakan Maka kita mendapatkan, pahala Meraih ganjaran dari Allah SWT Dan apabila kita tinggalkan kewajiban tersebut Maka kita berdosa Ini adalah perintah dari Allah SWT yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita yang sifatnya adalah wajib. Di antara contohnya adalah sholat lima waktu. Maka adalah sebuah kewajiban baik muslim maupun muslimah yang sudah dewasa dan dia berakal. Di antaranya adalah puasa Ramadan bagi siapa yang terpenuhi kewajibannya terpenuhi syarat wajibnya maka dia berkewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan demikian pula melakukan ibadah haji bagi siapa yang terpenuhi kewajibannya syarat syarat wajibnya dan juga menunaikan zakat barang siapa yang terpenuhi syarat wajib untuk menunaikan zakat maka dia berkewajiban untuk menunaikan zakat tersebut contoh-contoh di atas adalah perintah-perintah Rasulullah SAW yang hukumnya wajib sekali lagi apabila kita kerjakan ikhlas karena Allah SWT maka kita insya Allah akan mendapatkan pahalanya dan kalau ditinggalkan maka dia akan mendapatkan dosanya. Dan di sana ada perintah yang sifatnya dianjurkan, disunahkan. Apabila dikerjakan, seseorang mendapatkan pahala yang lebih. Dan apabila ditinggalkan, maka dia tidak berdosa. Di antara contohnya adalah sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu yang jumlahnya ada 12 rakaat kemudian sholat duha sholat wudhu berpuasa Senin Kamis atau puasa Nabi Dawud alaihissalam puasa di hari Arafah bagi yang tidak hajian puasa pada tanggal 10 Muharram 6 hari di bulan Syawal maka ini adalah perintah Akan tetapi sifat perintah di sini Adalah mustahab Yaitu disunahkan Dianjurkan Baik bagi seorang muslim maupun muslimah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Di dalam Al-Quran Wa ma kana li mu'minin Wa la mu'minatin Iza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may يعص wa rasulahu faqad dhalla ضلالا ba'ida ضلالا mubina tidak pantas bagi seorang mukmin dan juga mukminah seorang yang beriman baik laki-laki maupun wanita apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sebuah perkara Kemudian mereka memiliki pilihan yang lain Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata Rasulullah SAW bersabda Di dalam hadis yang sahih Ma amartukum bihi fakhuduh Apa yang aku perintahkan kepada kalian maka adalah kalian mengambilnya Apa yang aku perintahkan kepada kalian Maka adalah kalian mengambilnya Mentaati Rasulullah SAW Pada hakikatnya adalah Mentaati Allah SWT Mentaati Rasulullah SAW Pada hakikatnya Adalah mentaati Allah SWT Karena beliau SAW hanya sekedar sebagai seorang utusan dan perintah yang beliau bawa dan diberikan kepada kita itu pada asalnya adalah perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Rasul Maka sungguh Dia telah mentaati Allah SWT Dan beliau SAW Bersabda di dalam hadis yang lain Kullu ummati Yadkhulunal jannah Illa man abah Setiap umatku Akan masuk ke dalam surga Kecuali yang enggan setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa may ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Kemudian beliau sallallahu wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaati aku Maka dia akan masuk ke dalam surga Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku Maka dialah orang yang enggan Untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT Jadi yang pertama Di antara cara mengenal Rasulullah SAW Mengenal bahwasanya beliau sebagai seorang Rasul diutus oleh Allah SWT dengan membawa perintah dan hendaknya kita seorang muslim dan juga muslimah melaksanakan perintah tersebut dan kalau kita melaksanakan perintah Rasulullah SAW maka pada hakikatnya kita melaksanakan perintah Allah Swt Kemudian yang kedua, seorang rasul yang diutus oleh Allah Swt diutus kepada manusia untuk membawa kabar berita membawa berita membawa kabar-kabar untuk disampaikan kepada kita manusia maka kewajiban kita sebagai umat adalah membenarkan Rasulullah SAW di dalam kabar-kabar yang beliau bawa Kewajiban kita sebagai umat Adalah membenarkan Kabar-kabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW Dari Allah SWT Apabila sudah sahih Sebuah hadis dari Rasulullah SAW Maka kewajiban kita adalah membenarkan Sabda beliau Baik berita tersebut sesuai dengan akal kita masuk di dalam akal kita atau bertentangan dengan akal kita maka kewajiban kita adalah membenarkan kabar tersebut dan pada asalnya tidak akan bertentangan antara dalil yang sahih dengan akal yang sehat Pada asalnya tidak akan bertentangan Antara dalil yang sahih Dengan akal yang sehat Apabila dalil sudah sahih Dari Rasulullah SAW Maka akal yang sehat Tidak akan bertentangan dengan dalil tersebut Apabila kita melihat atau menemukan sebuah dalil yang sahih kelihatannya dari luar seakan-akan bertentangan dengan akal kita maka ketahuilah bahwasannya yang kurang bukan dalil tersebut bukan wahyu tersebut akan tapi yang kurang adalah akal kita dan ini adalah sebuah kaidah apabila dalil sudah benar-benar sahih bukan dalil yang doif maka tidak akan mungkin dalil tersebut bertentangan dengan akal sehat karena dalil yang sahih berasal dari Allah Swt dan akal yang sehat yang menciptakan adalah Allah Swt. jadi kekurangan adalah ada di dalam akal kita apabila kita membenarkan Rasulullah SAW pada hakikatnya kita telah membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mendustakan Rasulullah SAW di dalam hadisnya, di dalam sabda beliau, maka pada hakikatnya kita telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah sebuah perkara yang besar dan perkara yang sangat berbahaya. Seseorang mendustakan Allah dan juga Rasulnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidaklah beliau mendapatkan derajat yang sedemikian tingginya. Beliau adalah manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul, manusia yang terbaik setelah mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau tidaklah mendapatkan derajat yang sedemikian tingginya kecuali karena pembenaran beliau yang sangat tasdik beliau yang sangat kepada Rasulullah SAW sehingga beliau diberikan gelar As-Siddiq yaitu seseorang yang sangat membenarkan ketika manusia meragukan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membenarkan Rasulullah SAW seperti ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian diangkat ke langit dan diturunkan dalam satu malam Maka banyak manusia yang mendustakan beliau SAW Dan ada sebagian manusia yang ragu-ragu Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Dengan keimanan beliau Membenarkan Rasulullah wasallam. Beliau pun digelari sebagai seorang siddiq Apabila kita mengatakan Qala siddiq Maka yang dimaksud adalah beliau Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, maka beliau sudah dikenal di kalangan kaumnya, di kalangan manusia sebagai orang yang tidak pernah berdusta. Dari semenjak beliau kecil sampai beliau besar, tidak ada di antara manusia yang pernah melihat beliau atau mendengar beliau berdusta sekalipun. Dan ini diakui oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, baik keluarga beliau sendiri maupun orang lain. Saya berikan di sini dua contoh di antaranya adalah ketika Abu Sufyan radhiyallahu anhu bapak dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan saat itu beliau masih sebagai musyrik belum masuk Islam dan termasuk orang yang paling getol memusuhi Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiallahu anhu dan kebiasaan dia adalah memimpin rombongan orang-orang musyrikin untuk mengadakan perdagangan di antaranya adalah ke daerah Syam yaitu di negara Romawi ketika Rasulullah SAW mengirim surat dakwah kepada Kaisar Romawi saat itu dan mengajak beliau untuk masuk ke dalam agama Islam maka Kaisar Romawi memanggil orang-orang Arab yang saat itu sedang berada di negaranya maka dipanggillah orang yang paling dekat nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Sufyan. Karena beliau adalah termasuk orang-orang Quraisy. Maka Kaisar Romawi memberikan beberapa pertanyaan kepada Abu Sufyan. Di antaranya adalah pertanyaan fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla ayyakula maqala. Beliau bertanya, apakah kalian telah menuduhnya sebagai seorang pendusta sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan sekarang. Apakah kalian menemukan dia berdusta, berbohong sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan sekarang? Sebelum dia berdakwah, sebelum mengajak kepada kalian untuk beriman? Maka Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang saat itu adalah termasuk gembong orang-orang musyrikin yang sangat memusuhi Rasulullah SAW bahkan memimpin orang-orang musyrikin di perang Badr, di perang Uhud, di perang Khandaq. Di antaranya memimpin adalah Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dan beliau tidak masuk Islam kecuali ketika dibukanya kota Mekah. Sesaat sebelum di kota, dibukanya kota Mekah. Sebagai seorang musuh, tentunya dia berusaha untuk menghinakan, merendahkan, menjelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia ditanya, apakah kalian mendapatkan dia berdusta, berbohong sebelum dia berdakwah? Apa jawaban apa jawaban beliau? Beliau mengatakan la. Kami tidak pernah menemukan beliau berdusta di dalam berbicara sebelum dia diutus menjadi atau mengaku menjadi seorang nabi. Dan persaksian seorang musuh ini adalah persaksian yang paling besar. Karena pada asalnya seorang musuh berusaha untuk menghinakan, menjelekkan, menjatuhkan musuhnya ketika dia bersaksi bahwasanya musuhnya adalah demikian baiknya, maka ini menunjukkan bahwasanya persaksian ini adalah persaksian yang benar karena disaksikan sendiri oleh musuhnya. Contoh yang kedua, ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai dakwah jahriyah yaitu terang-terangan di dalam berdakwah. Setelah turun wahyu yang pertama di Gua Hira, maka beliau sallallahu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini berlangsung selama tiga tahun. Kemudian Allah Swt menurunkan sebuah ayat fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Maka adalah engkau terang-terangan dengan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Maka beliau SAW mulai mendakwahkan Islam ini secara terang-terangan dan pertama kali yang beliau lakukan Adalah mengumpulkan Karib kerabat Sanak keluarga Orang-orang Quraisy dari Bani Hashim Beliau kumpulkan semuanya Beliau kumpulkan mereka Di dekat Bukit Sofa Di dekat Bukit Sofa Sampai sebagian orang yang saat itu sebenarnya dia tidak mampu untuk mendatangi undangan Rasulullah SAW dia mengutus utusan untuk mewakili beliau mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW Ketika mereka berkumpul maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaumnya Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya Beliau berkata kepada mereka apa pendapat kalian Seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya ada sebuah pasukan di lembah Yaitu di belakang bukit sofa ini Yang akan menyerang kalian Akan menghancurkan kalian Apakah kalian akan membenarkan aku? Beliau ingin meyakinkan Tentang kejujuran beliau Seandainya ada musuh Sebuah pasukan yang akan menyerang kalian di belakang bukit ini Apakah kalian akan membenarkan apa yang kukatakan? Maka keluarga beliau yang beliau kumpulkan tersebut mereka mengatakan qalu na'am ma jarrabna 'alaika illa sidqa Mereka mengatakan iya kami akan membenarkan engkau dan kami tidak pernah mendapatkan dirimu kecuali kejujuran. Tidak pernah sama sekali beliau berdusta dengan anak kecil, dengan orang sebaya, dengan orang tua, dengan pemuka, dengan rakyat jelata. Apa yang beliau ucapkan adalah kejujuran semata. Maka ketika beliau berdakwah, memulai dakwah beliau beliau manfaatkan sifat beliau ini untuk memancing keimanan mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwasanya Rasulullah SAW semenjak beliau sebelum diutus beliau sudah dikenal sebagai seorang yang amin, seorang yang jujur dan tidak pernah berdusta. Apabila beliau tidak berani berdusta atas nama dirinya atau atas nama seorang makhluk, seorang manusia, maka bagaimana beliau SAW berani untuk berdusta atas nama Allah swt? Kalau beliau tidak pernah berdusta atas nama dirinya sendiri atau atas nama manusia, maka bagaimana beliau SAW berani untuk berdusta atas nama Allah SWT Ini menunjukkan kepada kita bahasanya beliau SAW adalah seorang Nabi, seorang Rasul Yang apabila mengabarkan sesuatu kepada kita Harus kita benarkan Baik sesuatu tersebut sesuai dengan akal kita atau tidak Ketika perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Sebelum peperangan, Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat yang saat itu jumlahnya hanya sekitar 300 orang. Sedangkan orang-orang musyrikin jumlahnya kurang lebih 1000 orang. Tiga kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Dan beliau SAW ingin memberikan semangat kepada para sahabat dan bahwasanya Allah Swt akan menolong beliau sebagai seorang nabi dan juga menolong para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka beliau sallam dengan wahyu dari Allah Swt mengabarkan kepada para sahabat sebelum terjadinya peperangan bahwasanya si fulan besok atau nanti akan meninggal di sini. Itu mengabarkan sebagian pemuka orang-orang Quraisy, sebagian pemuka orang-orang musyrikin. Si fulan Abu Jahal misalnya akan meninggal di sini. Umayyah akan tergeletak di sini. Si fulan akan meninggal di sini. Ingin memberikan dorongan dan semangat kepada para sahabat yang jumlahnya memang kecil saat itu bahwasanya kita akan menang dan bahwasanya orang-orang musyrikin akan banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Dan apa yang beliau kabarkan terjadi sesuai dengan apa yang beliau kabarkan. Tidaklah orang-orang yang beliau sebutkan di mana dia akan meninggal kecuali orang tersebut meninggal sesuai dengan isyarat yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Terjadi sesuai dengan apa yang beliau kabarkan. Ini adalah sebagai contoh salah satu di antara perkara yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan benar-benar terjadi. Dan contohnya banyak. Di antaranya bahwasanya akan ada sepeninggal beliau, sepeninggal beliau orang-orang yang akan mengaku menjadi nabi dan terjadi dan beliau pernah mengabarkan bahwasanya kekhilafahan khilafatun nubuwah setelah beliau adalah 30 tahun. Maka kalau kita hitung berapa tahun Abu Bakar menjadi seorang khalifah, Umar berapa tahun dia menjadi seorang khalifah, Uthman dan juga Ali dan juga yang kelima adalah Hasan bin Ali Ini kalau dihitung semuanya Ada 30 tahun Sesuai dengan kabar Dari Rasulullah SAW Karena beliau SAW Tidak mengatakan hal tersebut Kecuali dari wahyu dari Allah SWT Demikian pula ketika beliau SAW Mengabarkan bahasanya Umat beliau nanti akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, maka ini pun terjadi. Mulai terjadi perpecahan di akhir sebelum matinya semua para sahabat radhiyallahu anhum keluar firqah qadariyah, jahmiyah, khawarij, mu'tazilah dan ini semua adalah Kepala-kepala Dari aliran-aliran yang ada Setelah itu Kemudian masing-masing dari firqah tersebut Berpecah dan berpecah Sehingga sebagian ulama ada yang menghitung Ada 73 golongan Dan beliau SAW mengabarkan Semuanya atau kulluha finnar illa wahidah. Semua aliran-aliran tersebut sempalan-sempalan Islam tersebut masuk ke dalam neraka kecuali satu. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man hiya?" Siapakah golongan yang selamat tersebut? Apabila 73 golongan Semuanya masuk ke dalam neraka Kecuali satu Maka para sahabat ingin menjadi Satu golongan tersebut Mereka bertanya Ya Rasulullah Siapakah golongan yang selamat tersebut Dan ini yang harusnya Dilakukan oleh seorang muslim dan juga muslimah Seorang sahabat atau para sahabat adalah anhum mereka ingin keselamatan Di dunia dan juga di akhirat Dan mereka adalah orang yang sangat bersemangat untuk beramal Dan meninggalkan segala kejelekan Ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang hadis ini Dan bahwasanya umat Islam, umat beliau akan berpecah belah menjadi Beberapa golongan Maka para sahabat tidak tinggal diam mereka bertanya kepada Rasulullah SAW Dan ingin mengetahui Siapakah satu golongan ini Maka beliau SAW Mengatakan Mangkana ala mithli ana alaihi Wa ashabi Satu golongan ini Adalah orang-orang Yang berada di atas jalanku Dan juga jalan Para sahabatku radhiyallahu anhum Ini adalah orang yang akan selamat itu orang kata beliau Yang berada di atas jalanku Di atas sunnahku Mengikuti petunjukku Wa ashabi Dan di atas jalan para sahabat radhiyallahu anhum Artinya Mereka memahami sunnah Rasulullah SAW Memahami Al-Quran Dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum Ini adalah orang-orang yang selamat yang selamat dari perpecahan yang nanti akan selamat di akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah hendaklah berusaha untuk menjadi golongan yang selamat ini dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dengan mengikuti pemahaman para sahabat radhiallahu Anhu. Kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat? Yang pertama, karena para sahabat adalah anhum mereka adalah orang Arab dan Al-Qur'an dan juga hadis ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bahasa Arab. Dan tentunya mereka lebih memahami tentang isi dan kandungan dari Al-Qur'an, makna-makna kalimat Kenapa menggunakan kalimat ini dan tidak menggunakan kalimat itu? Kenapa ini dikedepankan? Kenapa ini diakhirkan? Tentunya mereka lebih tahu tentang isi dari Al-Quran dan juga hadis tersebut. Seperti kita, tentunya orang Jawa lebih mengetahui tentang makna yang terkandung di dalam kalimat-kalimat Jawa daripada orang lain. Apa bedanya antara sampaian? dengan kowe misalnya atau jenengan dengan sampean. Sama-sama maknanya adalah kamu. Tapi kita sebagai orang Jawa misalnya tentunya lebih tahu tentang makna ini dan kapan digunakan daripada orang lain. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum mereka lebih mengetahui, lebih paham tentang bahasa Arab daripada orang lain. Jadi kenapa kita mengikuti para sahabat di dalam pemahaman? Karena mereka adalah orang Arab dan Al-Quran dan Sunnah diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhum diberikan keistimewaan oleh Allah swt untuk melihat secara langsung turunnya Al-Qur'an dan melihat secara langsung keluarnya hadis-hadis asbabul wurud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun ketika terjadi kejadian sifulan Atau hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW di tempat tersebut atau ketika beliau pulang dari Mekah atau ketika beliau datang ke Tabuk dan seterusnya. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui dengan benar kapan ayat diturunkan, hadis diturunkan dan kenapa ayat ini turun, kenapa hadis tersebut diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya orang yang demikian sifatnya lebih paham tentang ayat dan hadis tersebut daripada orang lain. Kemudian yang ketiga, kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW karena para sahabat radhiyallahu anhum Pemahaman mereka dikontrol oleh Allah dan juga Rasulnya Apabila ada salah seorang di antara mereka Yang salah Di dalam memahami Al-Quran Atau memahami hadis Rasulullah SAW Maka kesalahan tersebut akan ditegur Dan tidak akan dibiarkan Dalam keadaan salah Contohnya Adalah apa yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Beliau datang kepada Rasulullah SAW Dan membacakan ayat Alladzina amanu Walam yalbisu imanahum Bidhulmin Ulaika lahumul amnu Wahum muhtadun Orang-orang yang beriman Dan tidak mencampuri Keimanan mereka Dengan kezaliman Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika membaca ayat tidak dibiarkan begitu saja. Mereka renungi, mereka cermati. Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman. Abu Bakar As-Siddiq ketika membaca ayat ini maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya Saya pernah berbuat dolim Istri pernah berbuat dolim Anak, tetangga, teman Tidak ada di antara kita yang tidak pernah mendolimi Baik dengan lisan Dengan ucapan, dengan perbuatan Mengambil harta manusia Berdusta maka ini adalah kedaliman-kedaliman Sementara Di dalam ayat ini Orang yang beriman Dan tidak mencampuri Keimanannya dengan kedaliman Mereka lah yang akan mendapatkan keamanan Dan mereka lah yang akan mendapatkan petunjuk Ini yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq anhu. Berat bagi beliau ayat ini Kemudian beliau Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, Wahai Abu Bakar, apakah engkau belum membaca ucapan seorang hamba yang soleh, yaitu Luqman Al-Hakim, kepada anaknya, Ya Bunaya, la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, Janganlah engkau menyekutukan Allah Karena sesungguhnya Kesyirikan itu adalah kedoliman Yang sangat besar Maksud beliau Yang dimaksud dengan kedoliman di sini Alladzina amanu Walam yalbisu imanahum bidhulm Yang dimaksud dengan kedoliman di sini Adalah kesyirikan Inna syirka la zulmun azim Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar Jadi ayat ini pemahamannya Orang-orang yang beriman Dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan Kalau sudah beriman kepada Allah Beriman bahasanya Allah SWT Yang maha pencipta Memberikan rezeki Mengatur alam semesta Kemudian dia hanya menyembah kepada Allah semata Kemudian dia tidak mencampur keimanan tersebut dengan kesyirikan Maka inilah yang akan mendapatkan keamanan Di dunia dan juga di akhirat Dan inilah orang yang akan mendapatkan petunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu awalnya beliau salah di dalam memahami ayat kemudian diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian dalam perkara yang lain para sahabat radhiyallahu anhum, pemahaman mereka adalah pemahaman yang bersih, pemahaman yang benar. Dan apabila mereka salah, mereka ditegur oleh Allah dan juga Rasulnya dengan tiga sebab ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengikuti sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tidaklah firqah-firqah tersebut aliran-aliran tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini mereka tersesat tidaklah sebab tersesatnya kecuali karena mereka meninggalkan pemahaman para sahabat sempalan-sempalan tersebut mereka menjadi tersesat bukan karena mereka tidak mengakui bahwasanya Al-Qur'an adalah kitabnya bukan karena mereka tidak mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabinya. Akan tetapi sebabnya karena mereka memahami Al-Quran dan juga hadis bukan dengan pemahaman para sahabat radhiallahu anhum, akan tetapi dengan pemahaman gurunya, pemahaman syekhnya, atau dengan akalnya, atau dengan yang lain. Yang jelas tidak dikembalikan kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Saya berikan contohnya di sini apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mereka tidak mau melakukan sholat tidak mau melakukan sholat lima waktu dan mereka mengaku bahwasanya dia adalah orang muslim mengakui Al-Quran mengakui Nabi Muhammad SAW bersaksi bersyahadatain tapi ketika diperintah untuk sholat Dia tidak melakukan sholat Kemudian dia mengatakan Saya punya dalil Dari Al-Quran Yang menguatkan apa yang saya katakan Apa dalilnya? Dia membawakan sebuah ayat Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiakal yaqin Yang artinya Sembahlah Tuhanmu Sembahlah Allah SWT sampai datang kepadamu keyakinan. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah Swt sampai datang keyakinan. Dia mengatakan, dan saya sudah yakin. Kalau saya sudah yakin, sudah sampai derajat keyakinan, maka saya tidak perlu lagi beribadah kepada Allah Swt. Karena Allah mengatakan, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Selama kita masih ragu-ragu katanya Silahkan kita beribadah Sholat untuk Allah SWT Tapi kalau kita sudah yakin Sudah sampai derajat ma'rifah Sudah sampai derajat hakikat Maka tidak perlu lagi Dia menyembah Allah SWT Apakah kita katakan orang seperti ini Telah berpegang teguh dengan Al-Quran telah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW hanya karena dia menyebutkan sebuah ayat. Yang salah bukan ayatnya, akan tapi yang salah adalah pemahaman dia. Kalau kita kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka memahami ayat ini? Mereka adalah seorang sahabat yang telah dibuji oleh Allah dan Rasulnya dan mereka adalah orang Arab yang mengetahui langsung bagaimana ayat ini turun kalau kita mau kembali kepada ucapan-ucapan para sahabat dan ucapan murid-murid mereka dari kalangan tabi'in yang belajar langsung dari para sahabat, ini saya akan kita temukan jawabannya. Silahkan kita buka buku-buku tafsir seperti At-Tabari, Ibn Kathir dan juga tafsir-tafsir yang lain, maka akan kita dapatkan ucapan para sahabat ulama-ulama di zaman tabi'in yang mereka belajar langsung dari para sahabat dan mereka semua mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-yakin yang ada di dalam ayat ini adalah al-maut yaitu kematian. Yang dimaksud dengan al-yakin di dalam ayat ini adalah al-maut. Kenapa al-maut yaitu kematian dinamakan dengan al-yakin di dalam bahasa Arab? karena kematian itu adalah sesuatu yang yakin terjadi. Karena kematian adalah sesuatu yang yakin terjadi. Oleh karena itu, mereka menamakan al-yakin dengan menamakan kematian dengan al-yakin. Dan ini digunakan oleh Allah SWT di dalam ayat yang lain dan digunakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis beliau. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Muddathir, Allah SWT mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Bertanya kepada orang-orang kafir yang masuk di dalam neraka. Qalu, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang telah menjerumuskan kalian ke dalam neraka? Ditanya sebabnya. Apa kata mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang salat. Menunjukkan kepada kita bahwasanya meninggalkan salat yaitu salat lima waktu ini termasuk sebab terjerumusnya seseorang ke dalam neraka. Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu bukan termasuk orang-orang yang salat. Walam nakunut nut'imul miskin dan kami dulu bukan termasuk orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin. Dan kami dahulu mengejek orang-orang yang beriman bersama orang lain. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami dahulu mendustakan hari pembalasan. Tidak percaya dengan hari kiamat. Lupa dengan hari kiamat atau lupa pura-pura lupa dengan hari kiamat. Hatta atana al yakin Sampai datang kepada kami al-yaqin. Apa yang dimaksud dengan al yakin di sini? Adalah al-maut, yaitu kematian. Kami melakukan demikian dan kami tidak bertobat sampai datang kepada kami al-yaqin yaitu kematian. Di dalam hadis Rasulullah SAW Ketika mati atau meninggal Salah seorang Saudara beliau Yaitu Uthman Ibn Mat'un radhiyallahu anhu Beliau adalah saudara sepersusuan Rasulullah SAW ia meninggal pada, pada tahun 2 Hijriah Setelah Ramadan Dan dikuburkan di Baki Ketika dia meninggal maka Rasulullah SAW mengatakan Amma hadha Fakat atahul yakin Adapun ini Yaitu Uthman bin Mas'un Maka telah datang kepada beliau Al-yakin Maksudnya adalah kematian Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-yakin Di dalam bahasa Arab Menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum Yang dimaksud adalah kematian kalau kita mau kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam setiap perkara, niscaya kita akan selamat dan kita akan termasuk golongan yang selamat ini. Meskipun kita tinggal sendiri di sebuah kampung, di sebuah desa, di atas gunung, di sebuah kota, kalau kita berada di atas Al-Qur'an, di atas As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum sampai kita meninggal, maka kita dihitung termasuk golongan yang selamat. Kita berharap kepada Allah SWT Semoga Allah SWT menjadikan kita Termasuk golongan yang selamat ini Yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu Kemudian yang selanjutnya Di antara cara mengenal Rasulullah SAW Adalah mengenal bahasanya beliau sebagai seorang Rasul diutus diantaranya adalah membawa larangan-larangan. Diutus sebagai seorang rasul untuk membawa larangan-larangan dari Allah swt. Dan larangan-larangan ini terbagi menjadi dua. Ada diantaranya yang sifatnya adalah tahrim, haram, yang apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan pahalanya. Contohnya banyak. Di antaranya adalah syirik. Ini adalah larangan yang paling besar dan larangan pertama kali yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah larangan untuk berbuat syirik yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah Allah SWT mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya ini adalah larangan pertama di dalam Al-Qur'an yang isinya adalah larangan untuk berbuat syirik ini adalah larangan yang paling besar tidak ada larangan yang lebih besar daripada syirik ini. Kemudian yang selanjutnya diantaranya adalah berzina, berdusta, membunuh, melakukan riba. Maka ini semua adalah termasuk contoh-contoh dosa besar. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt, mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt minum minuman keras dengan berbagai jenisnya. Maka ini semua adalah termasuk larangan-larangan Allah SWT yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan di sana ada perkara yang dilarang dan hukumnya makruh. Apabila dikerjakan maka seseorang tidak berdosa dan apabila ditinggalkan karena mengharap pahala, mengharap keridhaan dari Allah Swt, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahalanya. Di antara contohnya adalah memakan bawang putih atau bawang merah dalam keadaan masih mentah, maka hukum, hukumnya adalah makroh. Maka hukumnya adalah makroh. Di antaranya adalah makan dan juga minum dengan bersandar maka ini adalah hukumnya makruh Rasulullah SAW ketika beliau makan dan juga minum Beliau tidak bersandar La akulu muttakian kata beliau Aku tidak pernah makan dalam keadaan bersandar Di antara sesuatu yang dimakruhkan Adalah tidur sebelum sholat isya Tidur sebelum sholat isya Ini hukumnya makruh Demikian pula berbicara tanpa ada faedahnya setelah sholat isya maka hukumnya juga makruh kecuali apabila seorang menerima tamu atau mengajari manusia ilmu mengajarkan mereka ilmu maka ini tidak dimakruhkan ini adalah beberapa hal yang dimakruhkan di dalam syarat kita yang dibawa oleh Rasulullah SAW Beliau SAW mengatakan Manahaitukum anhu fajtanibuh Apa yang aku larang dari kalian Maka adalah kalian menjauhinya Dulu para sahabat Radila anhum Apabila mereka dilarang oleh Rasulullah SAW Mereka tinggalkan Apakah itu sifatnya haram Atau sifatnya makruh Selama itu dilarang oleh Rasulullah SAW Maka mereka tinggalkan ini adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Demikian pula ketika mereka diperintah oleh Rasulullah SAW Mereka laksanakan Baik itu sifatnya wajib Maupun sifatnya disunahkan Kali itu sudah jelas diperintah oleh Rasulullah SAW Maka mereka laksanakan Ummu Habibah radhiyallahu anha Istri Rasulullah SAW Beliaulah yang meriwayatkan hadis tentang solat rawatib Beliaulah yang meriwayatkan hadis tentang solat rawatib Yaitu 12 rakaat 2 rakaat sebelum subuh 4 rakaat sebelum duhur 2 rakaat setelah duhur 2 rakaat setelah maghrib Dan 2 rakaat setelah solat isya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang melakukan 12 rakaat Sehari semalam maka akan dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Salat rawatib tidak wajib dan hukumnya adalah sunnah. Dan dia adalah penyempurna terhadap kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di dalam salat wajib kita. Namun apa kata Ummu Habibah radhiyallahu anha? Ummul mukminin, ibu kita. Beliau radhiyallahu anha mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak meninggalkan salat rawatib ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aku tidak meninggalkan sholat rawatib ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini adalah seorang umum mukminin, seorang wanita Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhu. Dan perawi yang mengambil hadis ini dari Ummu Habibah juga mengatakan demikian. Murid-murid Ummu Habibah, salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ma tarak ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Ummi Habibah." Aku tidak pernah meninggalkan sholat rawatib ini Semenjak aku mendengar hadis ini Dari Ummu Habibah tidak pernah ditinggalkan sama dia semenjak dia mendengarnya dari Ummu Habibah radhiyallahu anhu. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka tidak membedakan tidak mencari ilmu untuk membedakan mana yang dianjurkan, mana yang wajib. Selama itu adalah dari Rasulullah SAW, maka beliau kerjakan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat Beliau adalah perawi hadis tentang berzikir sebelum kita tidur. Di antara zikir sebelum kita tidur adalah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian kemudian membaca Allahu Akbar 34 kali. Ini yang meriwayatkan adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya aku tidak pernah mendengarkan meninggalkan zikir ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Semenjak telinga beliau mendengar hadis ini mengajarkan kepada beliau tentang zikir ini sebelum tidur maka beliau tidak pernah meninggalkannya. Kemudian beliau ditanya, "Hatta Laila Tasifin, apakah engkau tidak meninggalkan zikir ini sampai ketika malam perang Siffin?" Perang Siffin ini adalah perang besar antara penduduk Madinah dan juga penduduk Syam. Ini adalah perang besar yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Apakah ketika malam perang Siffin ketika manusia dalam keadaan tidak tenang dalam keadaan ketakutan karena besok akan terjadi perang apakah ketika malam itu engkau juga tidak lupa dengan zikir ini maka beliau mengatakan wala lailatus siffin sampai ketika malam perang Siffin pun aku tidak meninggalkan zikir ini para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka mendengar hadis Rasulullah SAW mendengar ayat Maka mereka berpegang teguh dengan hadis ini Dengan ayat ini sampai mereka meninggal dunia Inilah para sahabat radhiyallahu anhum Di dalam melaksanakan perintah Dan juga menjauhi larangan dari Rasulullah wasallam. Jadi yang ketiga Cara mengenal Rasulullah SAW adalah kita mengenal beliau sebagai seorang Rasul Di antaranya adalah beliau sebagai seorang Rasul membawa larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita jauhi. Kemudian yang keempat dan ini adalah yang terakhir di antara cara mengenal Rasulullah SAW adalah mengenal bahwasanya seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tata cara beribadah. Seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tata cara beribadah mereka diperintah mereka di, diutus oleh Allah Swt untuk membawa perintah yang isinya perintah bagi umatnya untuk beribadah, perintah untuk salat, wa aqimus salah, perintah untuk zakat, perintah untuk berpuasa, perintah untuk ini dan itu. Dan Allah Swt mengutus mereka para rasul dengan membawa tata cara beribadah bukan hanya membawa perintah saja wahai manusia wahai umatku laksanakan ini laksanakan itu tetapi juga membawa bagaimana tata cara melaksanakan ibadah-ibadah tersebut Allah SWT menyuruh kita sholat dan tidak menyerahkan tata caranya kepada kita masing-masing silahkan mau melaksanakan sholat sesuai dengan kehendak kita mau rukuk dulu apa sujud dulu ketika takbir membaca Allahu Akbar atau Subhanallah tidak diserahkan caranya kepada masing-masing dari kita. Allah memerintah kita untuk sholat lima waktu dan mengutus Rasulullah SAW diantaranya adalah untuk membawa tata cara untuk melaksanakan ibadah sholat tersebut. Demikian pula cara berwudu, cara menunaikan ibadah haji, cara berpuasa, tata caranya dibawa oleh Rasulullah SAW dan sudah disampaikan kepada kita semua. Oleh karena itu, kewajiban seorang muslim dan muslimah kalau kita mengenal bahasanya beliau adalah seorang Rasulullah SAW, seorang utusan, maka kita ketahui bahasanya beliau membawa tata cara beribadah. Tidak boleh kita beribadah dengan sesuatu apapun, kecuali dengan cara yang sudah beliau ajarkan. Kalau Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita ibadah, kemudian kita mencari cara yang lain. Maka untuk apa kita mengakui bahasanya beliau adalah seorang rasul? Kalau kita sudah yakin bahasanya beliau adalah seorang rasul, seorang utusan dari Allah SWT kepada kita semua, maka apa yang beliau ajarkan kita kerjakan. Cara yang beliau sudah sampaikan kita kerjakan ibadah sesuai dengan cara beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah swt tidak menerima ibadah yang tidak dikerjakan sesuai dengan cara dan sunnah Rasulullah SAW. Allah sudah mengutus Rasulullah SAW kepada kita. Kalau kita mengerjakan sebuah ibadah tidak dengan cara beliau SAW, maka Allah SWT tidak akan menerima ibadah tersebut. Rasulullah SAW mengabarkan, "Man amila amalan, laisa alaihi amruna, fahuarat." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan Yang tidak ada dalilnya Tidak ada perintahnya Tidak ada ajarannya dari kami Maka amalan tersebut tertolak Artinya merdut Yaitu tertolak dari Allah SWT Allah SWT akan menolak amalan tersebut Ini adalah akibat dari seseorang Beribadah tetapi tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW oleh karena itu beliau SAW mengatakan Sallu kama ra'aitumuni usalli Hendaklah kalian sholat Sebagaimana kalian melihat diriku sholat Dan beliau SAW mengatakan Litakhudu anni manasikakum Hendaklah kalian mengambil dariku Manasik haji kalian Perintah dari beliau SAW Ketika hajian, ketika sholat Untuk meniru beliau SAW Di dalam tata caranya Oleh karena itu hendaknya seorang muslim dan juga muslimah meluangkan waktunya untuk mempelajari ilmu agama ini dan mendahulukan ilmu-ilmu yang wajib. Di antara ilmu-ilmu yang wajib adalah mempelajari bagaimana cara, tata cara bertaharah, tata cara bersuci, tata cara berwudu, bagaimana cara mandi sesuai dengan Rasulullah SAW, bagaimana cara bertayamum, kemudian tata cara solat. Maka ini adalah sesuatu yang wajib Bukan sesuatu yang sunnah Yang boleh kita pelajari atau tidak Setiap muslim dan muslimah Meskipun dia tidak sempat mempelajari tentang ilmu waris Tidak sempat mempelajari ilmu zakat Tapi masalah toharoh dan juga solat Ini harus dia ketahui Karena toharoh setiap hari dia lakukan Dan ini berkaitan dengan salah satu kewajiban Yaitu mengerjakan solat lima waktu dan melakukan sebuah perkara atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW ini perkaranya besar bukan perkara yang ringan di dalam agama kita Al-Imam Malik rahimahullah beliau yang meninggal pada tahun 179 Hijriah guru dari Imam Syafi'i rahimahullah dan beliau adalah imam penduduk Madinah di zaman beliau mengajar di Masjid Nabawi beliau pernah mengatakan man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah barang siapa yang melakukan sebuah bid'ah fil Islam di dalam agama. Yaraha hasanah. Dia memandang bahwasanya bid'ah ini adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Maka kata beliau rahimahullah, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh menyangka bahwasanya Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membuat tata cara ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka sungguh dia telah menyangka, menuduh bahwasanya Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah Allah. Kenapa demikian? Karena seorang nabi kewajiban dia adalah menyampaikan seluruh risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tahu kebaikan, maka harus disampaikan kebaikan ini kepada umatnya. Tidak boleh setitik pun dia sembunyikan. Dan kalau dia tahu sebuah kejelekan, sebuah dosa, maka kewajiban seorang nabi adalah menyampaikan itu kepada umatnya, melarang mereka dan tidak boleh dia menyembunyikan satu titik pun dari larangan-larangan tersebut. Rasulullah SAW bersabda Innahu lam yakun qabli nabiyyun Illa kana haqqan alaihi Ayyadulla umatahu khaira ma ya'lamuhu lahum Sungguhnya tidak ada seorang nabi sebelumku Kecuali wajib baginya untuk menunjukkan umatnya Kebaikan yang dia tahu untuk mereka Ini adalah sebuah kewajiban Hak bagi mereka, kewajiban bagi mereka untuk menyampaikan kebaikan yang mereka tahu kepada umatnya wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum dan mengingatkan mereka tentang kejelekan yang dia tahu kepada mereka kalau ada sebuah kejelekan harus disampaikan kepada umatnya apabila kita membuat sebuah perkara sekarang kita membuat ibadah yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan juga Sunnah dan tidak dipahami oleh para sahabat radhiallahu anhum. Kemudian kita memandang ini adalah baik. Ini mendekatkan diri saya kepada Allah. Ini mengangkat derajat saya. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka seakan-akan kita mengatakan ini adalah ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dahulu beliau meninggal dunia dan tidak mengajarkan ibadah ini kepada kita. Berarti pada hakikatnya kita telah menuduh beliau SAW dulu menyembunyikan ibadah ini dari umatnya sehingga umatnya tidak mengetahui kecuali sedikit. Jadi orang yang melakukan perbuatan yang baru, ibadah yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, hakikatnya demikian. Oleh karena itu perkaranya besar dan bukan satu yang enteng seseorang membuat ibadah yang baru di dalam Islam dan seorang muslim hendaklah dia mencari jalan keselamatan. Alhamdulillah amal-amal yang soleh berdasarkan hadis-hadis yang sahih itu banyak sekali. Seandainya kita memegang sahih Bukhari dan juga Muslim, kita pelajari, kita amalkan hadis-hadisnya, niscaya kita tidak akan mampu untuk mengamalkan semuanya sampai kita meninggal. Bagaimana kita menambah dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beramal yang sedikit, tetapi sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiallahu anhum, meskipun sedikit, itu lebih baik daripada seseorang melakukan amalan yang besar, amalan yang banyak menurut manusia, baik menurut manusia akan tetapi tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan poin yang kedua tentang mengenal Rasulullah SAW. Saya ulangi secara global, cara mengenal Nabi Muhammad SAW adalah mengenal bahwasanya beliau SAW sebagai seorang Rasul diutus oleh Allah swt dengan membawa empat perkara. Yang pertama, beliau membawa perintah, maka adalah kita laksanakan. Kemudian yang kedua, beliau membawa berita, memberi kabar gembira, memberi memberi kabar kabar dan juga berita, maka adalah kita benarkan berita dan juga kabar tersebut. Kemudian yang ketiga, beliau sebagai seorang rasul membawa larangan dari Allah swt. maka hendaknya kita menjauhi larangan tersebut. Kemudian yang keempat, beliau sallallahu membawa tata cara beribadah, maka kewajiban kita adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan cara yang sudah beliau ajarkan. Itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada uh, besok sore pada waktu dan juga tempat yang sama. Seandainya ada kebenaran Maka datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan Maka datangnya dari saya pribadi Dan juga dari setan Dan saya memohon ampun kepada Allah Dan materi besok sore insyaAllah adalah tentang e, Ma'rifatu dinil Islam Itu mengenal agama Islam Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh